Adab. Tentang adab, akhlak. Bila kita berbicara tentang akhlak, maka pembicaraan itu yang paling utama adalah berbicara tentang manajemen kalbu. Bukan kalbu. Kalbu kaf. Kalau kaf itu tata cara berburu. Ya. Kalau manajemen kalbu itu bagaimana cara berburu. Sekarang kalbu berkata Al-Imam Ibn Qudamah di dalam Muqtasar Al-Minhaj Qasidi pada bab keajaiban hadis beliau menerangkan bahwa hati manusia dia seperti benteng yang selalu diintai oleh musuh maka benteng itu tidak akan dimasuki kalau orang itu bisa menjaga pintu masuk dan orang baru bisa menjaga pintu masuk itu kalau dia tahu di mana pintu, Pintu masuk setan ke dalam hati kita adalah penyakit ini. Al-Imam Ibn Qayyim menerangkan bahwa orang yang memiliki penyakit dalam hatinya dia seperti orang yang memegang sepotong daging. Sementara iblis itu adalah anjing yang kelaparan. Bayangkanlah kalau di tangan kita ada sepotong daging, kemudian datang anjing yang kelaparan mendekat, lalu kita mengusirnya, maka usiran kita itu tidak akan membuat dia lari jauh. Karena dia sedang kelaparan dan dia sedang memegang, kita sedang memegang makanan. Kalau ingin melihat bukti dan seperti ini, lihatlah ketika kita akan sholat. Kenapa orang sangat sulit mendapatkan khusyuk dalam sholat mereka? Sudah belajar manajemen sholat khusyuk. Rumputnya sama tidak khusyuk lagi. Sebab begitu selesai pelatihan dia terpikir Ustaz ini baru aja manajemen salat khusus satu hari lah bayar satu juta. Tentu dia sama pening, dia bergaji peserta seratus sehari seratus juta. Dia itu selama ini sebulan belum tentu 10 juta lagi. sama tak kusuk dia ternyata dalam solat. Persoalannya Penyakit itu ada. Salah satu penyakit terbesar yang merusak hati itu diantaranya adalah hukum dunia. Bayangkanlah. Satu ketika kita baru dapat gajian mahasiswa baru dapat kiriman. Pergi ke pasar, dia membeli semua barang. Setelah diperiksa, ada barang, satu barang yang belum terbeli dan dia harus membelinya. harus itu juga. Lalu dia kembali, dia cari barang itu, dia dapat, tapi pas mau bayar, dia tidak ada dompet lagi. Dia mencari dompet atau tidak? dia mencari dompet terus ke sana kembali cari tanya semua orang atau orang tua kehilangan dompetnya tanya sama anak semua ini tidak ada yang dapat tiba-tiba terdengar suara azan hayya ala suara kira-kira sholat dulu atau cari dompet Hah? sholat dulu atau cari dompet sholat tak udah lama pengajian masa kan masih cari dompet juga sholat kalau ditanya udah dapat dompet tadi apa yang dia katakan? Sudahlah, kalau rezeki ya, kalau tak ada rezeki kita, ya sudah takdir Allah. Apa yang berbicara hati atau lisan? Lisan hatinya sedang jatuh cinta kepada dompet yang berisi sekian juta uang. Lalu dia munajat kepada Allah Rabbul Alamin. Sementara hatinya sedang jatuh cinta kepada dompet yang hilang tadi. Itulah nakaman setan. Begitu antum angkat takdir Allahu Akbar. Mulai menelusuri. Di mana letak dompet tadi. Rupanya di dalam tas yang baru dibeli tadi. Sehingga dia begitu selesai sholat tersenyumlah dia. Orang pun jadi heran. Pak, kok tersenyum? Udah ketemu dompetnya. Udah. Gimana? Tadi mencari dalam sholat. Sebentar, sebentar dari awal rakaat pertama, rakaat terakhir dari dompet. Itu hari. Ketika munajat kepada Allah Rabbul Alamin, kita bawa urusan dunia dia. Ketika langsung selesai berwudu, dia masih berjalan. Dalam perjalanan dengan teman tadi, Tempatnya mengatakan ini ada bisnis baru, gimana? Tapi akan menuju sholat, dia baru lepas kerudung, dia bercerita tentang bisnis, ini keuntungan, ini itu, tiba-tiba komat. Apa kata dia kata pada temannya? Udah udah dah, nanti aja. Sholat, sholat. Setuju atau tidak setuju nanti aja. Sholat dulu, sholat. Begitu sholat, ya setuju saya. Kawannya jadi heran. Eh sama saya setuju juga. Antum hitungnya di mana tadi? Dalam sholat. Tidakkah itu menggambarkan bahwa hati kita berada dalam penyakit psikologi marah? Di dalam hati mereka ada penyakit Fazadahumullahu maradah maka Allah akan menambah penyakit itu pada mereka. Di sini letak bagaimana pentingnya memahami persoalan hadis. Antum lihat hari ini muncul berbagai manajemen kalbu. Semua berbicara tentang hati. Satu kelompok menganggap bahwa hati itu adalah sisi Allah. Bagi yang ikut ESI, dia sudah pengalaman tentang Gospel. Titik Allah. Maka singkirkan enam penyingkirnya. Tidak ada satupun yang dianggap yang merusak hati itu sirik dan bid'ah. Tidak. Satu lain lagi berbicara tentang manajemen kalbu, penyakit hati, berbicara tidak boleh kiri, tidak boleh dengki, Tadi tidak pernah berbicara tentang sirik, kurang dan bid'ah. Kalaupun mereka sembuh dari penyakit iri, hasad dan dengki, mungkinkah mereka akan sembuh dari penyakit yang terbesar, sirik, kurafat dan bid'ah? Tidak kuat, tidak Ini penyakit yang terbesar yang merusak hati manusia. Inti. Bila kita tinggal lebih jauh tentang kenapa tidak harus memperbaiki hati, ada sembilan sebab. Pertama, hati merupakan satu perkara yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat bentuk fisik kalian. Tidak cuma melihat harta kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat ila qulubikum kepada hati-hati kalian wa a'malikum dan kepada amalan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini menunjukkan sesuatu yang paling mulia dalam diri manusia adalah hati. Oleh kerana itu, dialah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memilih kepada mereka untuk memberi manfaat karunia-Nya dan Allah meletakkan iman ke dalam hati mereka. Sesuatu yang mulia. Dia harus dijaga. Maka itu seorang harus mengiyaki hatinya, memperhatikan hatinya menghiasinya dengan taubat, ia kembali kepada Allah dan membersihkan dirinya dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena perhiasan dari segala perhiasan pakaian dari segala pakaian yang terindah yang dimiliki oleh anak Adam adalah pakaian takwa ini pakaian hati apabila hati sudah tidak memakai pakaian takwa dia tidak memakai pakaian kemuliaan Apa yang akan terkeluar dari itu adalah sebuah kehinaan dari akhlak dan moral. Hanya saja perlu dipahami bahwa Islam tidak pernah mengajarkan moral. Islam tidak mengajarkan moral. Tapi Islam mengajarkan akhlak. Jangan terpengaruh dengan sebuah kata-kata sehingga Anda membedakan ingin menyamakan antara akhlak dan moral. Sangat penting diketahui oleh seorang guru. Apa perbedaan akhlak dan moralnya? Ketika antum makan tangan kanan dan antum makan tangan kiri, secara moral salah atau tidak? Moral salah atau tidak? Tidak ada moral yang menyalahkan. Hidangan itu diletak, makan tangan kanan, minum tangan kiri. Tidak ada yang menyalahkan secara moral. Akhlak salah atau tidak? ia akala ahadukum falyakul bil yamin wa yasari falyasar bil yamin. Makan dan minum dengan tangan kanan. Antum bayangkan kalau orang makan dia alasan dengan akal, kalau makan itu tangan kanan, lalu minum itu tangan kanan itu kotor. Kita katakan kepada mereka, kalau tangan kananmu itu kotor, kenapa engkau makan tangan kanan? Bukankah antum bisa megang seperti ini? Yang membuat antum kotor, antum buka, antum celup tangan tangan, lalu antum minum. Tak ada orang minum kayak gitu. Ya kan? Lebih jelek lagi kalau untuk melihat orang makan tangan kanan, minum tangan kiri. Tak kan jelek lagi. Moral. Datang seorang pelajar laki-laki, anak SMA, pergi kepada sebuah rumah, minta izin kepada sang ibu, bu, saya membawa si Jamilah untuk belajar kelompok. Karena ada urusan. Oh iya, tak apa-apa. Hati-hati ya, eh, jadi jamilah di jalan. itu. Silakan jamilah, jamilah hati-hati di jalan. Ya pegang abang tuh baik-baik. Gitu. Nah, Naik motor pegang baik-baik. dia pulang jam 9, balik jam 10. Yang cowok kan? Bu, maaf Bu, tadi ada kerja agak lembur sedikit, ada tugas yang perlu diselesaikan gitu. Jadi saya mohon maaf, ini ada martabaknya sedikit Bu. Gini. Gitu. Secara moral tidak? Dipuji calon mertua yang sangat pengertian, calon menantu yang sangat tanggung jawab secara moral, secara akhlak. Dua-duanya salah. Sang ibu salah membiarkan anaknya berjalan bukan dengan mahramnya. Sang anak pun salah. Mereka berdua, silat berdua bukan dengan mahramnya. Perbedaan moral dan akhlak. Yang terpengaruh dengan sebuah istilah. Islam mengajarkan akhlak, tetapi dia tidak pernah mengajarkan moral. Sehingga apa yang akibatnya? Banyak orang punya moral tapi tak punya akhlak. Moral bagus, akhlaknya tak betul. Ha? Jadi yang tumpahan. Ha? Kembali kita, bahwa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan manfaat, telah memberikan pakaian. Ya Bani Adam, kat anzalna alaikum libatan. Yuari, yuari sawatikum. Wahai anak Adam, aku telah memberikan kepadamu pakaian yang akan menutup oratmu, walibas taqwa zalika dan pakaian takwa itulah sebaik-baikan pakaian libas pakaian zahir kita ini pakaian baik tetapi pakaian hati kita adalah libas takwa barang siapa tidak memakai libas takwa maka mereka akan mendapatkan kehinaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala lalu kenapa kita tidak belajar untuk memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Seorang penyair telah mengatakan, apabila seorang tidak mengenakan pakaian ketakwaan, niscaya dia akan dia akan tetap menjadi orang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Lihatlah wanita yang tidak dihiasi dengan ketakwaan, dia berpakaian tapi dia pada hakikatnya telanjang karena dia tidak pemakaian takwa di dalam hati dan jiwa maka itu letak permasalahan hati yang pertama sangat penting karena dia tempat diletakkannya iman karena dia yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah ya'lamu ma fi Allah mengetahui apa yang ada di hati inilah yang menjadi nilai berapa banyaknya orang hadir dalam masalah tazkiyatun nubur manusia terbagi tiga kelompok ada kelompok yang sangat mengutamakan persoalan hadis mereka tidak pernah memahami akidah tidak mau belajar hadis tidak mau belajar tentang ilmu fikih hadis akidah tidak perlu yang penting hadis sehingga mereka merasa sampai pada tingkatan yang tinggi. Hadasani qalbi an rabbi. Telah berbicara hatiku dari Tuhanku. Ya, di sini doa saja dia. Enak saja menyebut. Yang penting perasaan. Semuanya persoalan hati. Terkadang dia tidak perlu sholat lagi. Yang penting hati. Apa gunanya? Pakai jilbab banyak-banyak. Pakai busana muslimah bukan main. Tapi kerjanya menggunting orang juga biarlah saya. Walaupun saya tidak membimbing orang, hati saya baik, kata dia. Walaupun tak pakai busana muslimah. pada waktu itu, dia sedang menguji orang. Baik apa Dia tidak bersana muslimah, baik apa? Tidak ada yang baik kalau orang menentang syariat Allah, tidak ada yang baik. Apa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui bahwa di antara orang musyrik itu ada yang baik, yang memiliki kasih sayang, rahmat, sangat memperhatikan fakir miskin. Tahu, tapi Allah tidak nilai kebaikannya. Allah tetap cap mereka ulaika kaum bariyah. Mereka sejelek-jelek makhluk ciptaan karena mereka telah berani menuduh Allah berzina. Bayangkan, menuduh Allah punya anak. Iya, kejelekan itu pada hati. Yang kedua, baik anggota badan tergantung pada baiknya hati. Ala inna bil jasad al mudah. Ia salah salah jasad kulu. Wajah fasad fasad jasad kulu. Ala wajah kulu. Bukankah kamu ketahui bahawa di dalam hati, di dalam jiwa manusia itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah seluruhnya. Apabila dia buruk, maka buruklah seluruhnya. Itulah hadis. Hatilah yang menjadi penentu dari kebaikan dan keburukan. Dia akan menyambut setiap seruan Allah Subhanahu wa taala dengan keredaan. Orang yang memiliki hati yang baik akan menjadikannya sebagai redo kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja dia akan membenci kepada Allah ini menjadi hal yang utama yang yang membina hati, yang membuat kebaikan. Tidak ada istiqamah apabila orang dalam imannya kecuali istiqamah hati mereka. La yastaqimu imanu abdi hatta yastaqima qalbuhu. tidak akan istiqamah iman seorang manusia, seorang mukmin kecuali istiqamah terlebih dahulu hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqamah hatinya kecuali istiqamah lisan. Lisan kita telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah membuktikan istiqamah itu apakah berjalan pengakuan kita itu dalam kehidupan kita. dibuktikan bahwa pengakuan kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menjadi orang kecuali kita menyinting kerana Allah, kita membenci kerana Allah, kita menahan kerana Allah, kita juga memberi kepada Allah maka orang yang melakukan demikian sebuah tanda dari kesempurnaan iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahabba lillah wa abghada lillah wa asa lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman barang siapa menyintai karena Allah membenci karena Allah memberi karena Allah dan dia menahan juga karena Allah sebuah tanda-tanda kesempurnaan iman mereka apakah perbedaan cinta karena Allah dan bukan karena Allah. Standarnya apa? Standarnya adalah ketaatan kepada Allah. Maknanya semakin taat orang itu kepada Allah, maka kasih dan sayang kita semakin tinggi. Semakin jauh dia dari jalan Allah, maka kebencian itu semakin bertambah. Lihat sejauh mana kekufurannya. Sedekat mana dia kepada Allah? Sedekat mana dia kepada sunnah? Semakin dekat dia kepada sunnah, kecintaan kita semakin mendalam. Kecintaan kepada Allah tidak diukur dengan pemberian. Ada orang mengintai saudaranya lantaran terlalu banyak diberi seperti setiap hari super mini, mengasih super mini. Yang malangnya kaum muslimin hanya pandai ngomong aja. Tu lihat kurang iman. Ah, tak kasih satu super mini saja sudah berubah agamanya. Kalau antum tahu, kalau kita tahu saudara kita dengan satu supermi berubah iman, kenapa antum tidak bagi satu kotak supermi agar tetap dalam iman? Jangan hanya dibiarkan saja. Sudah mereka berubah, baru kita ngomong-ngomong rumah iman, rumah iman. Anda bukti kekuatan iman mana? Lihat keadaan demikian. Apa batas kecintaan? Apakah pemberiannya dunia atau karena keilmuan atau karena ketaatan dia kepada Allah? Semakin taat dia kepada Allah, maka semakin tinggilah kecintaan dia. Itu cinta karena Allah. Cinta yang terbina seperti ini, dia akan tumbuh sejalan dengan ketaatan. Maka itu ketika menikah disuruh untuk mencari wanita yang pilihlah agama ini dan ketika antum menikah karena agama, maka pernikahan itu cinta itu semakin bertambah. Apabila rumah tangga itu berlomba-lomba dalam ketakwaan kepada Allah, sang suami makin mencintai istrinya, sang istri makin mencintai suaminya. Kenapa? Mereka berlomba dalam ketakwaan, mereka bercinta dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam nura li mahabbatin Tidak ada di eh, percintaan yang paling indah dilakukan anak Adam kecuali mereka bercinta setelah menikah. Cinta dalam naungan Allah Subhanahu wa taala bukan seperti lalu ayat-ayat cinta, tidak ada makna. Baca ayat-ayat Quran agar tumbuh kecintaan. Antum baca ayat-ayat cinta, disuruh cinta hilang dari diri Anda. Tidak ada. Wajib. Tanamkan. Karena dia ada sumber kebaikan dari setiap hati setiap jiwa manusia dia bersumber kebaikan dalam hati mereka. Hati adalah raja dalam tubuh, bukan otak. Suatu ketika terjadi dialog antara mata dan hati. Karena hati sudah menderita kegelisahan, Sang hati berkata sang kepada mata, kenapa engkau menatapnya? Bukankah wajah yang ada di hadapanmu itu adalah sesuatu yang terlarang untuk engkau tatap? Dia bukan istrimu, dia bukan mahrammu. Engkau menatapnya dengan pandangan birahi sehingga mendatangkan kelisah pada diriku. Lalu sang hati berkata, Aku bukan apa-apa, karena aku hanyalah pesuruh bagi dirimu. Bukankah kau telah memerintahkan kepada Perdana Menterimu, akal, untuk mencari jalan agar aku bisa melihatnya. Lalu kau arahkan mata-mata pendengaranmu untuk mendengar ada orangkah atau tidak. Lalu kau perintahkan bagian transportasimu untuk melangkah mendekatnya. Lalu panglima perangmu untuk menjalankan menggapainya. Sedangkan aku kau tugaskan hanya untuk memata-matai siapakah dia. Maka engkau lah yang disalahkan. Hati sesuatu yang akan mempertanggungjawabkan. Otak tidak. Maka ketika orang ingin melakukan kejahatan, pertama kali hatinya. Jalan. Ketika dia sudah berniat di dalam hatinya, mulai dia memerintahkan Perdana Menterinya mencari jalan. Perintahkan otak. Otak cari jalan. Lalu bagaimana? Otak memerintahkan mata. Dia dulu, ada orang apa tidak? Dia lihat. Sang mata tidak cukup. Telinga. Coba dengar. Ada apa dah? Tidak benar, tidak ada lagi. Lalu perintahkan transportasi kaki jalan. Begitu jalan, terdengar suara stop. Kembali lagi ke otak. Otak dicari lagi ke hati. Lakukan tidak, lakukan tidak, lakukan tidak. Kata hati, hantam saja. Jalan! Tanggap! Lalu hati diberbicara. Maka orang yang memahami agama hanya dengan hati dan perasaannya mesti akan terjadi rusak. Karena hati itu hanya seperti si buta yang bisa berjalan tapi tidak bisa menentukan kemana arah jalan. Maka kalau semua kebaikan itu tergantung pada perasaan hati, lawi sabar haqqa ahwa'ahum la fasadat ma dan wati Kalau kebenaran itu menurut perasaan hati, maka rusaklah apa yang ada di langit dan di bumi. Rusak. hati tidak bisa tidak memiliki kebenaran tapi hati bisa mencapai kebenaran salah kalau sekarang sedang berkembang bahwasanya ungkapan-ungkapan anda mana tidak boleh menyalahkan orang lain ini tidak boleh menyesatkan orang lain yang benar itu kan hanya Allah anda tidak bisa menyalahkan orang lain anda menurut anda salah menurut orang lain kan tidak Lalu kita tanya pada dia, saya katakan bahwa dia Eden itu sesat, salah atau tidak? Kalau dia katakan salah, dari mana antum salah? Antum katakan tadi tidak menilai menyalahkan. Sekarang antum menyalahkan saya. Gimana ini? Saya tak boleh menyalahkan dia Eden. Ya kan? Antum sekali ini menyalahkan saya. Ya kita tidak memiliki kebenaran mutlak benar. Manusia tidak memiliki kebenaran mutlak, tapi dia bisa mencapai kebenaran itu dengan dengan kita Allah dan sunnah Rasul. Dan terkadang dalam realita kehidupan kita bisa mencapai kebenaran mutlak. Ini air. Benih atau hitam? Benih. Kalau ada orang kata air hitam, apa kita katakan? Orang gila atau apa? warna ah, hitam. Tidak mungkin. Ini mutlak. Benih. Tidak bisa diingkari. Apakah saya tidak boleh mengatakan air ini benih? Lantaran tidak ada kebenaran mutlak? Tidak bisa, Pak. Lalu bagaimana kalau antum pergi melamar? Lalu calon mertua menanyakan kepada antum, antum laki-laki atau perempuan? Oh itu tidak pak, terserah. Menurut pandangan bapak bagaimana? Kalau malam saya gini, kalau di eh, adik siang jomi pak, tak diterima. Tak yakin juga saya pak, laki-laki atau perempuan. Sebab kebenaran mutlak itu kan tidak ada. Kalau saya laki-laki, rasanya perempuan ya juga. Diterima atau tidak lamaran itu? Tak diterima ya puan. Dari mana anda bisa mengetahui? Dengan pun Allah dan sunnah Rasul. Tapi jangan berbicara tentang hati, tentang perasaan. Karena perasaan bisa sendiri orang kepada sesuatu yang tidak benar. Kalau dia tidak akan dituntun oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Nur ala nur, cahaya hati, cahaya asal disinari oleh cahaya syariat. Kalau orang meninggalkan cahaya syariat, berarti seperti si buta yang melanggar dan menentang penuntunnya. Dia berarah, tapi dia terus menuju pada jurang kehancuran. Ini. dan hati jadi penentu kebaikan. Baik dia, maka baiklah hati. Maka hati yang baik Yauma la yanfa'u malun la banun illa man atalla bi kalbin salim. Pada suatu masa yang tidak ada lagi manfaat mal wala banun dan anak-anak kecuali yang diwafatkan Allah Subhanahu wa taala bi kalbin salim dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Sahwat adalah sumber segala kemaksiatan. Subhat adalah sumber kesesatan dalam agama. Dua sebab dosa yang besar. sahwat, subhat. sahwat keinginan menentang syariat Allah. Subhat dengan keraguan kepada kesempurnaan agama ini. Timbulnya bid'ah, Timbulan ajaran sesat lantaran subhat ada pada diri mereka. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari sahwat dan subhat. bagaimana hidupnya. Lalu kita bisa berjalan dengan ketenangan. Karena hati itu memiliki ketenangan. Tidak bisa memberikan ketenangan. Kecuali antum sering duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Karena yang akan menjadi filter dan saring bagi hati adalah ilmu. Saya tunjukkan. Sebelum kita duduk dalam majlis ilmu. Mungkin antum termasuk orang menyintai Islam. Saking cintanya antum tidak bedakan. Apakah ini bid'ah? Tidak bedakan. Pokok asal Islam, terima. Karena antum tidak duduk dalam majelis ilmu. Semuanya baik. Ini baik, itu baik. Semuanya baik. Sudah. Yang penting Islam. Baik. Tapi setelah antum duduk dalam majelis ilmu, saringan yang pertama ada pada diri antum, membuat antum malas untuk hadir dalam setiap majelis ceramah biasa. Antum merasakan. Itu saringan pertama. Semakin dalam, semakin sering antum memahami agama ini, semakin banyak antum duduk dalam majelis ilmu, maka makin kuat saringan itu, ikhwan. Lalu kenapa ditinggalkan majelis-majelis ilmu? Menunggu saudara mai atau tidak balik. Itu penyakit apa itu? Penyakit orang di sekitar masjid. Hatta ikhwan begitu juga. Kalau rumahnya dekat masjid tuh, dia nak ngaji itu dia nengok orang dulu dalam masjid. Ada tak orang? Tak ada. Datang satu lagi pakai motor. Ada orang tak? Belum. Pergi lagi. Datang satu lagi pakai motor. Ada orang tak? Belum. Akhirnya kelihatan masjid itu. Setiap yang datang nengok orang. Tak ada orang. Pergi lagi. Akhirnya tak ada orang semuanya. Macam sini. Bagaimana dengan kita? Keriduan kepada ini, Marah setiap tempat ada pengajian. Apalagi di Medan. Di sini ada pengajian, di ini saat ini pengajian. kita bisa datang. Lagi ada waktu, bang, datangkan waktu. Kalau kita sudah meluangkan waktu untuk ilmu, subhanallah. Hanya saja kita hanya mencari waktu lowong. Jadi kalau setahun kita tak ada lowong waktu untuk nanti ilmu, setahun itulah kita tak belajar. Coba, lowongkan waktu. Bukankah kita telah meluangkan waktu untuk tidur? Antum pulang kerja jam 2 tidur, tak boleh diganggu. Kenapa kita tidak lawangkan waktu untuk belajar? Apa kita merasa lebih penting tidur dari belajar? Iya. Ilmu yang kita butuhkan dalam dunia dan akhirat. Karena kebutuhan manusia kepada ilmu agamanya ini melebihi kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Makan dan minum hanya sebatas itu tidak. Tapi kebutuhan kita kepada agama sampai ke akhirat kita. Kita kan perlu istirahat. Apa sebenarnya istirahat? Apa istirahat itu? Apa yang dikatakan istirahat? Seorang yang habis menjakul, dia berhenti menjakul lalu dia bilang, istirahat dululah. Lalu dia pasang rokok, dia ikat. Istirahat atau kerja? Hah? Kerja. Mana lebih berat? Menjakul atau merokok? Merokok akhir. Dia menjakul tidak perlu mengisap asap ke dalam perutnya. Tapi dia merokok duduk, uh, asap dimasukkannya terus. Kan berat tuh kerjaan tuh, ya kan? Dia bingung dia duduk main catur, yang sedang duduk main catur. Lalu kata orang-orang yang main catur itu otaknya cerdas-cerdas. Saya bilang bodoh-bodoh. Kenapa? Karena otaknya tidak lebih dari papan catur itu. Dia tak bisa mikirkan selain. Nengok saja papan catur itu saja. Kan sampai di situ aja otaknya itu. Hah? Itu cerdas namanya. Orang yang cerdas punya wawasan yang tinggi. Masa papan gacur saja yang dipikirkan setiap hari? Iya. Paling tingkat main domino, mikirkan balak enam tadi macam apa tak keluar, tak terjepit. Dia tak tahu balak yang akan datang kepada diri dia. Maka para rahib lebih hebat lagi dalam main itu. Tanggung-tanggung kartu domino. Kalau dipegang payah dicap di kepala enam sekalian. Payah enam sekalian. Tak payah main lagi. manfaatkan keadaan dan waktu untuk menyempurnakan. Merubah. Yang ketiga, hati ada sesuatu yang paling mudah berbolak-balik. Mikdad bin Aswad radhiyallahu anhu berkata, Aku tidak akan menilai seorang itu dengan baik atau buruk hingga aku melihat bagaimana ia meninggal. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad laqalbu ibni Adam asaddu inqilaban min al-qidr idza idza tama'a ghaliyan." Hati anak Adam itu lebih cepat gerakannya dari air yang mendidih di dalam eh, di dalam eh, periuk yang jerah. Antum lihatkah air mendidih Niat periuk ini kalau sudah panas dia berdiri, niat gerak. Hati manusia lebih cepat bergeraknya daripada berubahnya daripada air yang mendidih. Hati. Ini bukan memberikan nikmat kepada kita. Wah, ini kalau kita sudah berada di atas sunnah, hidup dalam sunnah, jangan sombong dengan mengamalkan sunnah. Berapa banyak orang yang berdiri ingin mengamalkan sunnah, dia tidak dipecah oleh iblis, dengan bid'ahnya tapi dia sombongkan oleh iblis dengan sunnahnya dia merasa tidak ada yang sunnah lagi di masjid ini kecuali dia sendiri dia menghidupkan sunnah tapi ke kesombongan bukan karena cinta kepada sunnah bayangkan iblis mempermainkan dari perasaan hati-hati karena belum tentu kita hari ini berada dalam ketaatan, akhir depan kita berada dalam ketaatan. Maka itu kita berdoa kepada Allah, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wah yang membolak balikan hati, tetapkan aku dalam ketaatan ini. Hidupkan kita dalam Islam dan sunnah, matikan kita dalam Islam dan sunnah. Lihat cinta, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak meremehkan orang lain. Boleh jadi satu kesalahan yang dilakukan orang, besok kita yang melakukan itu maka lihat keadaan. Karena pentingnya pembinaan Dia mudah berbolak balik. Kita lihat dulu ada orang penjahat ini, peminum, pemabuk. Beberapa tahun dia berubah menjadi orang yang taat kepada Allah. Dulu kita lihat ada orang di masjid terus tapi berubah. Dulu kita lihat seorang yang sangat berjuang mendegakkan dakwah as-sunnah. Tiba berubah menjadi pembela ahli Bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia dan Allah tahu. Mohon kepada Allah agar senantiasa istiqamah. Dalam satu riwayat dari Abu Musa al-As'ari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa hati manusia tarikatin di faladin min al-ard. Seperti bulu yang dilepas di, di bumi sehelai bulu lalu tiba-tiba ditiup angin bagaimana bergeraknya ini. Begitulah hati manusia yang mudah berbolak-balik dalam segala keadaan itu. Apakah kita yang sudah diberi rahmat Allah? Diberi karunia oleh Allah untuk tiba kepada sunnah menjadi hamba yang sombong? Lama-lama besok laptop untuk saya dua Sholat jam berapa? Hah? Lebih kurang jam 8 itu agak sulit kita mengamalkan itu. Kalau kurang jam 8 mudah kita nunggu. Kalau lebih dari jam 8 agak sulit gitu kan. Jadi kalau lebih kurang agak bingung ya. gitu ya. Jam 8 saja. Eh? Banyak. Berapa? Nanti kan lanjutkan lagi kan lepas sisa? Iya, tenang. Hah? Saya rasa itu dulu. Nanti kita akan lanjut pada bagian yang keempat. Dia ada sembilan bagian. Mungkin tidak cukup hari ini. Ya, kalau diuraikan panjang-panjang memang tak cukup. Urainya ringkas-ringkas saja. Hah? Itu dulu. Subhanallah Mau bihamdika kita akan la dan illa anta astaghfiruka wa